Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar pemirsa setia TV One Titian Kolbu yang dirahmati, dimuliakan, dicintai Allah Subhanahu Wa Taala. Senang sekali saya Cici Kirani kembali hadir berjumpai Anda di pagi ini tentunya di Titian Kolbu Dan saya bersama Ustadz Taufikur Rahman yang pastinya akan berpantun Silakan Ustadz, <laughs> kangen sama pantunnya ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, Buat para ibu sekalian yang ada di sini yang saya hormati, juga pemirsa TV One ya dimanapun anda berada, mudah-mudahan menjadi ya daripada menjadi betul-betul obat lepas kangen buah markisa dari pondok labu, duduk lesehan minum jamu buat para pemirsa setia tian kolbu mudah-mudahan selalu tambah-tambah ilmu. Iya, dia sehat Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Iya deh baik. Dekat rumah Ustaz loh ternyata di sini. <laughs> nah sekarang saya juga sudah berada di tengah-tengah ibu pengajian. Assalamualaikum ibu-ibu semua. <laughs> sehat semua? Alhamdulillah dari kemarin senyumnya ini yang saya kangen kalau mau ibu-ibu di sini nih. <laughs> Dari pengajian mana bu sekarang? Baitusalam di Limun, Pondok Kelapa, Jakarta Timur, tetanggaan Ustadz Taufikur Rahman. <laughs> iya dan pemirsa insya Allah selama satu jam ke depan kita akan membahas tentang menuntut ilmu hingga akhir hayat. Sama seperti halnya kita di sini ya Bu ya. Ibu yang sudah hadir di sini, Ustadz juga nanti akan memberikan ilmunya kepada kita juga kita di sini dalam rangka menuntut ilmu dan semoga kita duduk di sini dan pemirsa juga yang setia bersama kami juga dapat mendapatkan ilmu ya karena bagaimanapun itu ilmu sampai akhir hayat itu kan kita pakai terus ya Ustadz ya nggak akan mubazir ya karena ada hadis juga yang mengatakan segala ilmu sampai negeri Cina ya, subhanallah itu berdasarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita nggak kebayang ya bu ya kalau misalnya kita ibadah tanpa ilmu. Coba bu bayangin Tadi Ibu sholat tahajud satu rokaat Karena nggak tahu ilmunya ya Bu ya Puasa Ramadan cuma setengah hari katanya <laughs> Karena nggak tahu ilmunya Mau begitu Ustaz ya subhanallah ya, Bahkan Ibnu Ruslan dalam kitab Zubatnya Memberitahukan buat kita Fakullu man bighairi ilmin ya'malu A'maluhu mardudatun latuk balu setiap orang yang beramal tanpa ilmu Maka amalnya ditolak dan tidak akan diterima ada tiga orang sholat di masjid Baitul Salam Masjidnya tadi begitu masuk hati dan ucap mbak eh, Rambutannya gak ketiban durian Subhanallah masjidnya keren Oh iya ternyata karena yang ngisi ibadahnya gak pakai ilmu begitu sholat maghrib nggak pakai ilmu ternyata rokat pertama lancar rokat kedua lancar tiba-tiba lagi rokat terakhir lagi mau tahiyat ada binatang yang lewat misalkan apa mestinya at-tahiyat eh kalau ngucap apa kata imamnya kelepasan atta tikus jatuh Tuh. makmum ada dua di belakang mbak ngucap yang di belakang lagi bang kalau sholat nggak boleh ngomong di sebelahnya ngucap lagi karena nggak dasar ilmunya nggak ada alhamdulillah saya mah nggak batal saya nggak ngomong oh tapi bukan di masjid ini ya itu kenapa begitu iya. karena dasar ibadahnya tadi baca saya bilang nggak pakai ilmu pengetahuan makanya tema kita pagi ini menarik sekali sepanjang hayat belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas apa bu di atas di atas pasir bukan <laughs> ya di atas batu perlu pasti buat itu kan sekali besarnya ini kan kan tapi kalau sudah besar belajar seperti tulis di atas air ya begitu ya saking urgennya menuntut ilmu sampai ya tema kita relevannya sama dengan bahasa Nabi utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi carilah ilmu tuntutlah ilmu pengetahuan dari mulai lahir kita darah ibu sampai masuk beliang lahat dan ilmu juga menjadi bekal kita uh, keutuhan kita insya Allah kesempurnaan ibadah kita di hadapan Allah ya Ustadz ya yang itu tadi saya bilang kalau misalnya tanpa ilmu ibadah kita jadi ngaco out-outan nah Ustadz untuk kita bisa menambah ilmu kita gitu untuk bisa memperindah atau istilahnya untuk memperkuat ibadah kita kita tuh sebagai kayak ibu-ibu ya ibu-ibu pasti berguru dengan Ustadz yang ada di sini Bu ya tiap kali ngajar hari apa Bu pengajian Selasa ya. Nah, kalau misalnya kayak ibu-ibu gini nih, istilahnya sudah menuntut ilmu dengan baik insya Allah ya Ustadz ya. Nah, tapi kadang kita suka ingin menuntut ilmu istilahnya boleh kan Ustadz dengan Ustadz berbagai macam Ustadz ya Ustadz ya dengan uh, apa apa pelajaran yang lain-lain tidak hanya satu ilmu saja ya Ustadz ya. Betul. Hmm. Ya, dalam sejarah tercatat sampai sekarang Al Imam Maliki guru daripada Imam Syafi'i dia punya guru sampai yang terhitung sampai 309 orang. Karena bicara ilmu ibu semakin kita gali, semakin kita kupas, makin terasa kelemahan kita. Bahkan dalam surah Al-Kahfi ayat ke-109 makanya Allah tantang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. ملك لو كان البخر مدادا لكلمة ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمة ربي ولو جئنا بمثله مددا kepada mereka ya Muhammad ini kalau dibandingkan ilmu manusia dengan ilmu Allah katakan kepada mereka laukanal bahru seandainya lautan dijadikan tinta semua pepohonan yang ada di muka bumi dijadikan balpennya, dijadikan kolamnya, li kalimati Rabbi untuk menulis ilmu-ilmu Allah. Habis lautan yang satu tambah lagi dengan lautan yang lainnya. Terus terus menerus sudah habis semua lautan yang ada di dunia ilmu Allah kalau boleh dianalogikan kepada Rasulullah ambil jarum celupkan ke lautan diangkat jarum ada tetes air itu tetes dibagi buat manusia sedunia makanya kalau kita mau nyombong malu sampai kata Nabi eh, kata Sayyidina Ali mengutip dalam bahasanya kalau orang mengatakan cukuplah ilmu saya segini aja maka tandai kata Sayyidina Ali itu adalah orang bodoh berarti kalau kita menuntut ilmu jangan ada pernah kata, kata puas ya Ustaz ya berhentinya ketika kita meninggal dunia selesailah dengan menuntut ilmu kok kayak ibu-ibu nih Bu masih pengen nambah ini ya Bu ya Iya masih masih bisa dong Ustaz ibu-ibu menuntut ilmu. Amat bisa. <laughs> iya, iya, iya, iya. sampai jangan kata menuntut ilmunya, baru berangkat dari rumahnya saja Siti Aisyah meriwayatkan an Aisyah radhiyallahu anha qalat Sari Siti Aisyah semoga Allah meridhoinya maninta kola siapa orang yang melangkahkan kakinya lihat ta'allama ilman untuk tujuan menuntut ilmu belum melangkah itu kufirolahu niscaya Allah ampuni dosa-dosanya qabla ayah tua sebelum dia melangkahkan daripada kaki-kaki begitu fatilahnya Baik Ibu, tadi udah bismillah dari rumah niat ya ingin untuk ilmu di sini ya Bu ya. Insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya, baik. Nah, uh, eh, Ustaz ilmu agama ini sangat penting kan untuk kita eh, hidup ya ustadz ya. Nah, di antara ilmu agama dan ilmu formal istilahnya ilmu pendidikan ya ustadz ya itu kan harus balance. Nah, kita ingin anak kita nantinya antara ilmu di dunia insya Allah dapat, ilmu akhiratnya dapat. Tapi kadang zaman sekarang seperti ini nih Ustadznya anak-anak kita malah inginnya cenderung ke pendidikan yang formal, ilmu agamanya agak berkurang. Ya. Nah kita sebagai orang tua tuh pinginnya kan istilahnya anak kita selamat dunia akhirat. Betul. Nah tapi, tapi saya ingin uh, Ustadz menjawab, tapi kita harus break dulu nih Ustadz ya. Iya. <laughs> ya. Dan juga ibu-ibu pasti akan bertanya ibu ya, karena ibu ini sangat penting apalagi untuk ilmu untuk anak-anak kita. Tetap bersama kami pemirsa di Titian Kolbu. Insya Allah. kita ingin ibu-ibu yang ada di sini dan pemirsa juga memberikan yang terbaik kepada anak kita ya. Terutama kita tidak hanya memberikan harta ataupun uang. Karena kalau misalnya hanya uang-uang saja pun gampang habis, cepat habis ya Ustaz ya. Tapi insya Allah dengan ilmu yang bermanfaat agar anak kita menjadi anak soleh dan soleha. Pastinya kalaupun kita nanti sudah dipanggil sama Allah, pasti ilmu yang kita berikan kepada anak mendoakan kita nantinya Ustaz di alam kubur ya. Nah tapi kalau zaman sekarang anak-anakku sekarang susah banget disuruh ngaji gitu loh Ustaz, Lebih kepada mentingin ilmu yang lain gitu. Kiat-kiat apa sih yang harus kita berikan sebagai orang tua? Ya pertama secara objektif saya katakan siap nggak siap, nerima nggak nerima kita sebagai orang tua ya sebagai pionir buat anak-anak kita. Ibda binafsi. Mulailah dari diri kita. Jangan kita hanya pandai menginginkan anak kita rajin sholat sementara kita kalau perempuan megang kena aja masih alergi Nauzubillah min Kita pengen anak kita rajin subuhnya nggak pakai dibangunin. Tapi berangkat diri kita belum menjadi pionir. Laksana punuk menundukkan bulan ibu. Api jauh dari memberikan warning buat kita lewat bahasa Quran surat At-Tahrim ayat 6 ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Nah makanya anjuran menuntut ilmu kalau tema kita pagi ini dengan sampai garantinya akhir hayat Ya Allah ya Rabbi tadi bacanya sudah panci sudah mulai. Memang harus betul-betul balance. Orang tua sering nyebut kalau agama yang dipakai dunia ikut tapi kalau ilmu dunia yang dijadikan tujuan, insya Allah agama luput. Betul bu? Nah, sampai kalau boleh diperjelas lagi, agamanya diperkuat, tapi dunianya formalnya enggak, laksana mobil ada remnya tapi enggak ada lampunya. Kurang bagus. Gelap. Iya, betul kan? Ya jalannya di tengah hutan, lampunya enggak ada mau, Bu. <laughs> Ya, serem. Tapi kalau tertuju fokusnya dunia saja, formal saja, tapi agama diabaikan, laksana kendaraan, lampunya terang, tapi mobilnya remnya blong. Halam, alam, halal, haram, sikat. Kenapa? Nggak tahu dalilnya. Nah makanya sejak 14 abad tahun yang lalu nggak salah ajaran agama merujuk kepada bahasa Nabi man dunia dunia dulu ditaruh loh. Siapa orang yang pengen menggapai dunia alaihi bil alam. Tidak ada lain kuncinya dengan ilmu. Man aradal akhirah, siapa orang yang pengen sukses urusan akhirat, fa alaihi bil ilm. Wajib anjuran Nabi ilmu. Wa man aradahuma, pengen dua-duanya, dunia wal akhirat, enggak ada lain kuncinya ilmu. Ya, kalau boleh ditambahin saya sering ya, kita sering baca doanya Bu, surat Al-Baqarah ayat 21. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار Baca Quran itu Al-Baqarah 201. Jadi kata Allah meru, menyuruh ambil dulu bahagia dunia. Dunia didapat, mobil ada, pakai untuk menuju Masjid Baitul Salam buat haji. Uh, eh, lagi nggak ada ceritanya masuk surga gratis. Ya ada harus ada tiket ya. <laughs> Ya, Nah, jadi begitu Mbak Jaja. <laughs> iya, ya. Baik, Ustaz terima kasih jawabannya. Nah, ibu-ibu ada yang mau bertanya? Dari mana? Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Sarmuna Soleh. Saya ingin bertanya Pak Ustadz, bagaimana dengan anak-anak yang sedang serius belajar tapi telat waktu sholatnya, eh, waktu sholatnya eh, eh sampai telat waktu sholatnya gitu Pak Sampai telat waktu sholatnya. Gitu. Iya, ya Ibu yang bertanya, makasih pertanyaannya. Saya jawab secara objektif Nabi ketika ditanya sama sahabat Abdullah ibn Masud Kata sahabat ini Ya Rasulullah ayul amali ahabu ilallah Ya Rasul perbuatan apa sih yang paling Allah resep Perbuatan apa sih yang Allah paling suka resep di atas cinta loh bu Ya Ya sehingga orang tua nanya Nah kenapa sih pilihan kamu sama dia aja Apa jawabannya Bu saudara resep banget ridho. Gitu. Nah, sahabat nanya, perbuatan apa yang paling Allah rusak dalam ibadah? Jawaban Nabi, as-salatu ala waktiha. Salat di awal waktu. Jangan salah menafsirkan loh, Bu. Kadang-kadang suka dengar salat tepat waktu. Makanya saya di sini maknanya pakai huruf Allah yang artinya atas. Maksudnya apa? di awal waktu. Misalkan subuh masuk waktunya jam setengah lima, lantas kalau bangunnya setengah enam masuk tepat waktu. Iya. Tepat waktu setengah Makanya dianjurkan di awal waktu. Makanya bagaimana? Ustaz, kita andainya ada seorang anak yang konsen belajar. Dan nah, kita sebagai orang tua, lantas kita menyaksikan kita baik apa dengan cara yang baik dengan cara yang mau idoh apa bil hikmah nah belajar bagus tapi ayo udah Allah memanggil Allahu Akbar dan apa istirahat dulu kita sholat begitu ibu iya yeah. Baik, silakan Saya mau bertanya. Iya, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya Nama saya Ibu Ira Supito. Iya. Saya mau bertanya pada Pak Ustadz. Iya Bu. Ada seorang bapak, dia berilmu dan dan terpuji di lingkungannya, tapi dia melalaikan keluarga dan kewajibannya kepada anak dan istrinya. Bagaimana menurut Pak Ustadz? Hmm, hmm Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung begitu ya? Ya, silakan Ustaz. Nah, itu namanya jadinya nanti ilmunya ilmu lilin Ibu. Orang keterangan tapi dirinya kebakar. Ya, makanya tadi ya bukan berarti bermaksud untuk ngulang. Dalam surah At-Tahrim Allah nyuruh, "Ku jagalah antusakum diri kamu wa ahlikum dan juga keluarga kamu." Karena di dalam perjalanan Isra Mi'raj Nabi dipertunjukkan dengan ada anak yang soleh, dengan anak yang toleh. Toleh bukan toleh bahasa Jawa ya, ini toleh bahasa Arab. Ya lawannya berarti lawan dari soleh. Itu ketika ada anak yang toleh, dia akan masuk kepada jerat, akan masuk kepada jurang api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ternyata dia nuntut keadilan pada Allah. Ya Allah, saya belum bisa terima keputusan ini. Apa sebabnya? Ya Allah lagi di dunia, orang tua saya dia bangun sholat malam, dia sholat malam. Kemudian dia sholat lima waktu dia kerjakan. Kemudian baca Qurannya rajin, puasa Senin Kamis gak pernah ketinggalan. Hajinya udah kaya dari yang malah komplek bilimun singkatnya cuma ke Bekasi berdekatnya Ya, seperti itu saban tahun dia pernah absen. Tapi ya Allah saya darah dagingnya. Saya nggak sholat, saya nggak diajarkan sholat. Saya nggak ngaji, saya nggak diajarkan ngaji. Saya dibutakan dengan agamamu ya Allah. Saya tuntut keadilanmu. Ternyata seorang suami istri ini yang sudah siap akan masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala dengan sebab tuntutan anak yang oleh dijerat bersama-sama anaknya masuk ke jurang api neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu itu. Ya, Ya mudah-mudahan Allah berikan hidayah sehingga dia tak lupakan buat anak keluarganya. Iya, ya paham ya, ya. ibu? Iya. Ya. ya Ustaz berkaitan juga nih dengan uh, apa ilmu ya kalau misalnya kita sudah uh, alhamdulillah kita sudah memiliki ilmu gitu kayak misalnya uh, eh, Ustaz gitu tapi nggak mau dibagi-bagi gitu Ustaz <laughs> kalau Ustaz alhamdulillah baik banget ya Bu ya <laughs> ilmunya nyampe deh ke kita semua dan pastinya insya Allah kita harus ngamalin ya Bu ya <laughs> nah kalau misalnya ada orang yang memang dia punya ilmu yang banyak yang luas yang baik gitu tapi disimpan sendiri Ustaz orang tersebut ini dosa eh, eh, apa bagaimana Ustaz ya? <laughs> eh, Ibnu Ruslan dalam kitab Zubatnya masih menyebutkan wa alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min ghabli ubadil wasan wa alimun orang yang alim yang cerdik, yang piawai dalam bidang ilmu pengetahuan, lebih-lebih agama, tapi bahasanya tadi pelit tidak memberikan, apalagi orang nanya nggak diberikan, maka apa? Secara garantinya nanti nih konsekuensinya sebelum para penyembah berhadi siksa dia duluan. Kalau meminjam bahasa Al-Qur'annya surat As-Saff ayat 2 sampai 2 ayat ada sampai ayat 3. Ya أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون Allahnya malu-malu Karena masih pagi kali ya Bu ya Bu Bu Malu kenapa bu? Ya, kalau di Mekah, di Mesir, kalau orang baca Quran jangan kita kayak saya berlapak-lapak tadi tuh. Baru ta'awud saja. A'udzubillahi Itu yang Allah udah berebutan. Tadi nah, sini saya cuma membaca saya yang jawab saya ulangin lagi lah. Kaburamakatan indallah ang taqulu neraka di Mesir jadi. Nah, hadirat Allah. Jadi Quran dengan begitu objektif menyampaikan kepada kita. Siapa orang sampai Allah tegur dulu tuh. Mang ada apa orang yang pandai ngomong tapi nggak mau mengerjakan, pelit menyampaikan ilmunya, maka garantinya <laughs> konsekuensinya kabura maktan indallah. Allah paling benci terhadap orang yang demikian. Tuh, di anna kalau saya Ibrahim Al-Bajuri dalam kitab bukan ini ya. Ini bukan nama ini nih sinetron, tapi seorang ulama nih. Apa? Li anna katibal ilmi malunun. Harusnya orang yang menyebutkan ilmu adalah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala subhanallah. Ternyata kita juga nggak sia-sia datang pagi-pagi ke sini ya Bu ya, menuntut ilmu. Alhamdulillah ustadznya nggak pelit juga sama ilmu. <laughs> iya, dan nanti kita akan lanjutkan. Sepertinya ibu-ibu ada yang mau bertanya lagi ya, ditahan dulu pertanyaannya kita akan break. Bisa jangan kemana-mana, titik jangkau Bu akan kembali setelah yang satu ini. Tetap bersama kami. Insya Allah. Ya, pemirsa setia Titian Kolbu dan ibu-ibu yang hadir di sini baru saja tadi kita membahas tentang orang yang sudah mempunyai atau memiliki ilmu tapi tidak mau membagikannya kepada orang lain. Istilahnya pelit tadi kalau kata Ustaz. Nah, sekarang ada juga Ustaz yang sudah memahami ilmunya dengan baik gitu. Sama insya Allah dengan ibu-ibu yang hadir di sini ya dan pemirsa di rumah yang tiap hari nonton Titian Kolbu. Istilahnya saya juga yang ngomong banyak banget ilmu yang sudah saya dapat tapi ya itu tadi Ustaz tidak mau mengamalkannya. Ada juga misalnya saya pernah ngundang teman saya Ustaz Ngaji ya di rumah Ih gua ah, kalau udah ngaji Gak tau deh nih mana yang dosa mana enggak Kalau nggak ngamalin kan sama aja jadi malah tambah dosa <laughs> gitu Ustaz Nah apakah memang seperti itu Ustaz? Ada seorang yang punya ilmu tapi dia tidak mau mengamalkannya Makanya dalam Al-Quran Allah sangat memberikan warning dengan begitu keras Kaburomak syaitan indallah antakulu ma la taf'alun. Sangat Allah benci kepada orang yang pandai ngomong tapi nggak pandai mengerjakan. Jadi kalau ngomong udah pinteran dia, tapi ngerjainnya, inilah yang tadi dipanggil ilmunya ilmu lilin. Jadi buat orang tuh dibikin terang, tapi dirinya kebakar. Celaka dan yang seperti itu yang nanti sebelum para penyembah berhala disiksa, mereka duluan disiksa. Naudzubillah min dzalik. Ya. Beramal tanpa ilmu sia-sia, tapi orang yang sudah mengerti lagi tidak mengamalkan ilmunya, lebih Allah benci lagi. Naudzubillah min dzalik. Jadi, ya saya katakan secara objektif dalam Al-Qur'an ya tidak pilih-pilih nih siapapun orangnya kalau pandai menyuruh tapi tidak pandai mengerjakan, laksana apa? Betul-betul Allah yang paling benci yang demikian. Karena ngerti. Gitu. Begitu Iya, tapi bukan berarti kita nggak mau belajar ya Ustadz ya, nggak mau menuntut ilmu, jadi pura-pura nggak tahu gitu. <laughs> iya deh baik, ibu-ibu ada mau bertanya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya ibu. Saya Ibu Wati Haryoto, Pak Ustadz mau nanya apakah boleh kita itu mengizinkan anak kita untuk sekolah di sekolah yang non muslim? Ya, uh, uh, jadi pertanyaannya kalau kita jawab secara nas baik Quran maupun hadis nggak ada memang latar belakang yang terjadi pengharamannya. Bahkan Sesuai dengan tema kita ini maka Nabi memberikan garansi sampai akhir hayat. Tadi baca itu sudah singgung. Makanya kalau bahasa bacakan redaksi hadisnya utlubul ilma walau bisin. karena Nabi, tuntutlah ilmu oleh kamu sekalian walaupun sampai ke negeri Cina. Sampai begitu. Jadi Nabi sudah sejak 14 abad tahun yang lalu telah menjangkau sampai tingkat yang demikian. Hanya ya tentunya ala bisa karena biasa. Nah, di sini pertanyaannya bagaimana kalau untuk ilmu di kalangan yang komunitasnya lebih banyak orang yang bukan Islam? Kan kadang-kadang apalagi kalau misalkan anak-anak Ibu, itu lebih mudah mereka mempraktekkan yang mereka lihat. Gampang terpengaruh ya. Betul ya. sekali. Nah, makanya yang namanya untuk educationnya, pendidikannya, itu yang namanya lingkungan nomor satu. Ikan yang di lautan karena ikan itu hidup sampai kapanpun walaupun komunitasnya di lingkungan air laut yang asin nggak bakalan dia akan ikut asin. Ibu di rumah kan suka masak. Sekarang lain lagi ikannya bukan ikan yang hidup. Ikannya dimatikan dulu nggak usah ke lautan. Jauh kancol mah. Iya, ya ambil wadah ember ikannya dimatiin dulu garamin yang namanya ember itu apakah sesendok apalagi serau banyaknya cemplungin ikan udah mati nggak perlu nungguin seharian jadi asin ikan ini Nah, jadi kalau misalkan pertanyaan ibu bagaimana yang kemudian disebutkan orang Islam, seandainya kita khawatir nanti kebiasaan-kebiasaannya mereka yang dipertunjukkan bukan sholat nanti. Ya walaupun mereka sholat, sholatnya ada beda gitu. Nah, ya soal tontonan jadi tontonan demikian khawatir. Nah, makanya ada baiknya seandainya memang udah nggak ada lagi yang komunitas muslim baru, tapi seandainya masih banyak yang namanya untuk pendidikan masih berkomunitas muslim, ambil dulu lah yang muslim dulu. Begitu, Ibu. Lagi sekarang banyak sekali sekolah-sekolah Islam yang berkualitas sudah Terpadu bagus ya, sudah baik ya Ustaz iya. ya gitu. Bagi bisa anak-anak kita kan dari pagi Bu kadang sekolah tuh sekarang jam 7 sampai jam 2 ya Ustaz ya. Itu banyak kan di sekolah ya. Iya, baik. Ibu ada yang mau bertanya lagi silakan. Iya, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ust, uh, eh, Ustadz saya uh, ingin bertanya begini Ustadz. Uh, eh, mayoritas kami ini usianya sudah ya sudah agak lanjut ya. Dan e, kegiatan keluarga rupanya tidak tidak terlalu berkurang karena sekarang kadang-kadang kami pun bertanggung jawab terhadap cucu. Sekarang mohon tanya kepada Ustadz bagaimana caranya kami belajar untuk dapat menambah ilmu bekal di akhirat Ustadz. Terima kasih. Uh, ya, baik Ibu yang bertanya, baik saya jawab boleh dikatakan kalau minjam bahasa pepatah banyak si banyak jalan menuju ke Roma. Memang seandainya sempat, maka Nabi meminjam bahasa Nabi menjadi jawaban buat ibu. Kun kata Nabi, aliman Jadilah kamu yang number one Yang pertama kalau kamu mengerti bisa Orang yang mengajarkan Kalau nggak bisa Memang kita sadar diri masih banyak kurangnya Jadi yang nomor dua Au muta'alliman kita sempat lantas waktunya banyak, nulis juga masih enak, ambil bal apa balpen, ambil buku ngaji jangan jiping. Jiping ngaji kuping udah ngajinya jiping nyari kocokan jider sambil nyender angin sepoi-sepoi kayak di Betul Salam deh tidur ngaji sambil tidur yang lebih parah lagi sampai rumah kiro habis ngaji bukunya ditaro tapi ini saya lagi cerita orang kampung saya bukan di sini loh nah ibu nah kalau bisa begitu demikian maksud nomor dua yang ketiga Ustaz Saya nggak bisa karena dalam kondisi usia udah lebih lanjut Boro-boro buat nulis Kadang-kadang balpen kemana mata kemana Duh. Mana? Nggak masuk nomor dua Masuk ke tanah nomor tiga Au mustami'an Mendengar Menjadi audiens yang baik Jangan Ustaz ceramah dia ceramah lagi Jangan Ya Mana lagi yang ketiga nggak bisa Ustaz saya sibuk mengatur anak cucu. Eh, kata Nabi, masih tetap ada peluang. Au muhibban. Jadilah kamu menjadi orang-orang yang cinta dengan majlis ilmu. Jangan ngajar nggak bisa, belajarnya emoh. Kemudian, ya mohon maaf ibu ya, nguping juga udah nggak sempat, gendek lagi, benci sama orang ngaji. Naudzubillah min Jadi gitu. Ya sekarang media contoh yang kita lagi jalan ini, yang kita tonton pada tahajud ya pada tahajud masih ada waktu untuk menunggu datangnya subuh begitu kita hidupkan televisi jangan salah channel TV One number one tuh bu nah singkatnya nah kita lihat itu juga termasuk media pengajian begitu ibu iya maksud saya bu ya udah umur si seibu apalagi suruh ngapalin ayat Ustaz <laughs> iya deh baik nah set kita diberi akal, pikiran, dan pastinya untuk menyerap ilmu yang diberikan. Yes. Iya. Nah, ilmu yang diberikan itu pasti yang baik-baik ya Ustadz. Betul. Tapi sekarang ini kalau lihat banyak sekali kejahatan, istilahnya yang mendalangi orang malah orang-orang pintar Ustadz. Nah, itu kan sangat tidak baik juga yang tidak perlu dicontoh. Nah, sebenarnya ilmu yang memang banyak sekali orang punya ilmu baik, tapi untuk kriminalitas. Dan itu sangat tidak baik ya Ustadz ya. Nah, itu jatuhnya seperti apa Ustadz namanya? Ya, ini apa namanya tadi nggak beda dengan yang tadi saya ayat sudah bacakan sebenarnya. Jadi ilmu digunakan kalau dalam pepatah orang kulon, tahu kulon bu? Ya saya nyebut barat kan kulon bu, gitu. Nggak tahu ibu paham apa enggak nih? The man behind the gate, ya bu, the man behind the gate ngartos ibu <laughs> yeah, understand pokoknya iya saja dah singkatnya pisau itu gimana yang megang kalau golok yang megang tukang es kelapa muda Ya begitu kita pulang ngaji dari Batu Salam Dahaga Lantas kita lewat tukang es kelapa muda Dia megang golok Girang banget rasanya bu Kita mesen mbak Iya Apa bang kelapa muda bang bikinin Aduh, Emang lagi haus Bahasanya makan nasi uduk Apa Betul-betul bareng anak-anak muda Sambil duduk minum es kelapa muda hmm. Ya udah apa Ketasik minum air hangat Asik banget dong Kenapa? Karena yang megang yang bidangnya Tapi yang kita ngeri Jemain behind the gate ini diartikan apa? Pisau yang megang orang mabok. Tuh Ya yang bikin orang mabok golok yang bikin orang mabok boro-boro kita mau deketin ya bisa-bisa kita dijadikan sasaran nah dalam artian kalau apa namanya digunakan untuk menjahati orang menzolimi orang dengan ilmu yang dia bisa baik ilmu agama lebih-lebih juga ilmu dunia maka yang paling dulu nanti yang begitu Allah seksa sebelum para penyembah-penyembah berhala disiksa begitulah garantinya ya yeah. Nanti iya. kita akan lanjutkan dengan kesimpulan seperti apa tema kita pagi ini. Pemirsa jangan kemana-mana, saat lagi Ustaz Taufik Rahman akan memberikan kesimpulan. Seperti apa? Tetap bersama kami di Titian Kolbu. Insya Allah. kasih pemirsa Anda masih setia bersama kami di Titian Kolbu dan kita masih membahas mengenai ilmu sampai akhir hayat. Nah, kalau bicara mengenai ilmu juga Ustadz, kalau saya lagi berpikir gini, zaman Rasulullah itu kan orang istilahnya hidup dengan perlu kegelapan ya Ustadz ya, menyembah eh, berhala, patung segala macam. Dengan datangnya Rasulullah SAW kita beliau pun menjadi terang benderang karena menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dan kita begitu melihat giginya Rasulullah berdakwah yang syiar ya Ustaz ya, banyak sekali cerita-cerita beliau. Nah, kalau di zaman sekarang ini Ustadz istilahnya seperti Ustadz, udah pasti juga guru bagi kami semua ya bu ya. Pasti ada suka dukanya ya Ustadz ya. <laughs> Subhanallah. Nah, untuk bisa menjadi Ustadz ini menjadi guru insya Allah menjadi teladan bagi kita semua pasti liku-liku gitu Ustadz punya resep nggak nih Ustaz? <laughs> supaya insya Allah ilmu yang Ustaz berikan ini supaya kita bisa amalkan ya Bu ya dengan baik. Nah, buat para ibu sekalian patut kita ketahui makanya Syekh Az-Zurnuji mengajarkan kepada kita lewat kitab Ta'limul Muta'alimnya wayan bagi dan mesti li talibil ilmi untuk orang yang menuntut ilmu maupun yang mengajarkan ilmu niatkan semata-mata pertama ridha Allah untuk mencari semata-mata ridha Allah kalau sudah niatnya ikhlas, semua jadi lancar. Ceramah nggak pilih-pilih. Kalau yang rada gedean dikit, gancang menuinnya itu undangan. Kalau yang undangnya ketahuan, nah ini nah, naudzubillah min Nah, jadi baik yang mengajarkan maupun yang belajar ketika semata-mata di Allah yang diajar pun pun karena ustaznya ikhlas nyerap ilmunya mudah Inilah yang dipanggil jadi ilmunya barokah. Nah ini yang Nabi pakai dalam mengajarkan ilmu kepada sahabat. Dan sekarang pun juga seandainya kita pengen begitu menjadi ilmu yang bermanfaat dari ustadz yang mengajarkan, nggak keterpaksaan dari yang belajarnya juga sama betul-betul jangan dalam arti kata kenapa kamu datang ke majlis taklim? Ah, nggak lagi-lagi dah. Kenapa, Mang? majlis taklim, majlis tempat dibentak-bentak orang alim tuh niatkan yang kedua apa kata diajarkan ini niatkan dalam agama niatkan wa izalatal jahli fi nafsihi niatkan semata-mata untuk menghilangkan kebodohan yang ada pada diri kita eh, jadi jangan niat yang lain yang ketiga sampai dianjurkan ini yang Nabi pakai yang kemudian di oleh para ulama dikutip dalam kitab-kitabnya maka niatkan wa ibqa al Islam untuk semata-mata kalau kita sudah ngerti kalau itu ilmu agama untuk memelihara melestarikan agama Islam tuh kalau sudah begini insya Allah makanya prosedurnya jangan sampai supaya kadang-kadang kan kalau saya nih bu ya kalau ibu mah enggak mungkin enggak ya saya kalau saya kadang-kadang saya enggak munafik kalau ngapal itu susah banget hilangnya cepet banget kenapa ibu ketawa kan ibu enggak begitu Iya sama ya. Oh. Tuh. ya, jadi makanya wajar kalau Imam Syafi'i melapor kepada gurunya Imam Waqi. Kata Imam Syafi'i, "Sakautu ila Waqi." Aku lapor ya sakau sakau bukan sakau yang mana nih gitu makanya kalau sekarang jadi baca itu bahasa sakau itu bahasa Arab tuh sakau tuh aku melapor curhatlah kalau bahasa sekarangnya kepada guru Imam Waki ya guru kenapa sih apalan ini kok jelek banyakkan lupanya lantas Pak Arsadani Imam Syafi'i diberikan petunjuk sama gurunya apa untuk meninggalkan perbuatan maksiat baik maksiat yang disengaja maupun yang tidak sengaja apa sebabnya pak inal ilma nurun ilmu adalah cahaya Allah wa nurullah la dalil asi dan cahaya Allah nggak akan Allah hadiahkan kepada orang yang ahli maksiat begitu iya dan kita juga tidak ingin menjadi orang yang terus fakir ya, fakir dalam arti sini miskin ilmu ya Ustadz ya. Iya, kita harus punya kaya ilmu. Insya Allah kaya ilmu, kaya hati. Insya Allah bisa diamalkan seperti dengan Ustaz Taufikur Rahman. Amin. Alhamdulillah. Ustaz terima kasih banyak. Sama-sama. Waktunya, ilmunya, kesempatan kita doakan selalu ya. Semoga Ustaz Taufikur Rahman sehat terus ya Ibu ya. Supaya bisa memberikan ilmunya kepada kita Amin. semua menjadi cahaya untuk kita semua beribadah dengan baik mendekatkan diri kepada Allah. Ibu-ibu, terima kasih ya sudah bergabung. Salam untuk keluarga. Insya Allah kita ketemu lagi Terima kasih sudah dipakai majelis salimnya, masjidnya. <laughs> iya dan terima kasih juga pada pemirsa yang sudah setia bersama kami. Jangan lupa untuk tetap terus menyaksikan titian kolbu setiap hari Senin sampai dengan Jumat setengah empat pagi hanya di TV One. Insya Allah ya kita ketemu besok di jam yang sama. Sebelum berpisah, menuntut ilmu suatu kewajiban, tapi alangkah lebih baik jika kita mengamalkannya. Siti Kirani kru, pamit undur diri, mohon maaf dengan segala kekurangan salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm.